Kita memasuki hadis baru. Ini masih dalam lanjutan bab ataupun judul yang telah kita lewati sangat panjang. Ucu yaumiddin nadhiro ila rabbiha nadhiro. Ya, ini terkait dalam masalah ru'ya. Ru'yatul mu'minin rabbahum masalah yang berkaitan dengan orang-orang mukmin akan melihat kepada Rob mereka nanti pada hari kiamat. hey. Bisa, bisa. Bisa. Bisa enggak? Anu. Menjauh gitu. Kemarin rukyah ini dalam berapa tempat? dua. Satunya di mana? Di mahsyar, satunya di surga. Ewa. Jalan khair. Dan ada sini juga masih terkait dalam masalah tersebut. Tadi dibaca ya kan oleh korek kita. Hadza syahid qauluhu satalqauna rabbakum ini. Syahid min dzikriha Fasaltalqawna rabbakum. Liqa ketemu dengan Allah. Ada berapa bagian kemarin? Liqa ada berapa bagian? Dua, apa? Ah, supaya ingat. Ayo. Ami Mus'ab. Liqa ma'ahu ru'ya wa liqa ma'ahu awal kalam wa taubih wal azab leka yang ma'ahu ruqya amalala ma'ahu ruqya untuk mukminin tapi leka yang di situ tanpa ruqya adalah untuk kufar, munafikin, musyrikin. Ketemu dengan orang tapi nggak melihat. Itu diingat ya, kawan. Ini faedah dengan syarah yang ringkas ini tentu harus diingat. Dari kalamnya seorang alim yang muktamad, seorang alim yang kalamnya muktamad jadikan sandaran. Cukup dengan nukilan kalamnya bin Bas itu sebagai hujah dalam masalah akidah. Mahfum. Cukup dengan berkata saya bin Bas itu hujah dalam masalah akidah. Karena orang semisal bin Bas rahmat ta'ala dalam masalah akidah kalau enggak diboleh dinukilkan begitu saja tentang kalamnya, kemudian mau kita menukil semuanya siapa? Orang sufi, partai, hizbi, ya mungkin. Mahfum? Maka seperti kita sering mendengarkan nukilan berkata Ibnu Sirin, berkata Imam Ahmad, berkata Imam Syafi'i dalam masalah-masalah akidah, ini cukup. Maka tadi sebagaimana yang telah kita tanyakan sebagai mudzakarah bentuk saling ingat mengingat murojaah sinau seperti tadi liko liko ani liko un al liko liko ani ketemu itu ada dua ketemu ketemu untuk orang mukmin dan untuk orang kafir Dibedakan antara dua pertemuan ini antara Allah dengan hambanya. Kalau terhadap kafir mereka nggak melihat. Kalau kalam kalamnya Allah kepada hambanya adalah masing-masing seperti kemarin kipahan. Kemana kipahan kemarin? Hmm? Masing-masing orang diajak berbicara langsung oleh Allah. Ah? <clears throat> Biduni turjuman atau tarjaman. berapa kemudian? Ada berapa lafaz? Empat. Hmm. Ada penggunaan empat. Itu semuanya diingat ya, Wah. Ini sebagai bentuk muraja saja. Tentunya kita semuanya harus membaca lagi supaya semakin lengket dalam benak kita dari kalamnya Seven Bas Ya kan? Illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjamanun wala hijabun yahjubuhu ma min minkum min ahadin ma minkum min ahadin min di sini min ahadin min untuk takkid itu perhatikan dan ini silahkan kita lanjutkan dalam masalah ru'ya ini Leko yang tadi ru'ya bagi orang-orang yang ber, beriman. Tuntutan leko adalah al-muayana. Sebagai penjelasan ini datang dari alul ilm yang lain sebelum Syekh bin ba seperti Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi. Taib qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala al hadis berakam 7400 wa arba'in 7447 Perlu diingat ya bahwa darah seperti ini kalau dari kalangan hizbiyin, organisasi Mutasibin nggak kenal. Ya kan? Paling datangkan orang yang diagungkan bicara untuk apa? Poli, politik. Hari ini siapa yang paling layak jadi pemimpin? Hari ini siapa yang tidak layak jadi pemimpin? Nah itu aja yang paling di dengang dengungkan anggota organisasi warga organisasi didatangkan supaya mendengarkan <clears throat> ceramahnya calon anggota dewan politik ngalor ngidul Arun al-sunnah wal jamaah sibuk dengan mempelajari perkara yang sangat penting terkait dalam masalah nikmat yang paling terbesar yang akan dimiliki oleh mukminun yakni apa? Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Bukhari taala haddatsana Muhammad bin al-Musanna haddatsana Abdul Wahhab haddatsana Ayyub an Muhammadin an ibni Abi Bakra an Abi Bakra dari anaknya Abu Bakra dari bapaknya yakni Abu Bakar. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal arda. Zaman telah berputar sebagaimana bentuknya zaman itu hari pada suatu hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Asana isnata isna asara sahron. Setahun itu adalah 12 bulan. Minha arbaatun hurumun dari 4 dari 12 bulan tadi 4 yang dikatakan bulan haram. Salasun mutala mutawaliyatun. Tiga dari empat bulan haram tadi Tiga bulan terus berturut-turut. Mutala, lihat Berturut-turut. dulko ada Wa hija Hijjah. Wal Muharram. Nah, itu. Ya Tiga. dulko ada setelah apa? Setelah bulan? sawal sawal Dhul Qa'dah. Dhul Hijjah. Muharram. Tiga. Warajabu Mudor, Ini yang keempat di baina Jumadai wa Sya'ban. Nah, Sya'ban dengan sekarang kurang berapa bulan? Kurang dua bu, dua bulan. Sya'ban sebelum Ramadan. Dan sekarang ini cuma Isa. Sani. Kemudian Rasulullah mengatakan ayu sahadin hadza? Ini bulan apa? Kulna, para sahabat mengatakan Allah wa a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalimat Allah wa Rasulu a'lam, apakah boleh diucapkan sekarang? Atau dulu saja, ini penjelasannya pada kitabnya Syekh Muhammad Aman Jami. Rahimahullah Ta'ala dalam kitab beliau salah satu usul, syarah salah satu usul. Dalam hukum syari, memang Rasulullah yang paling tahu. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Sekarang pun boleh diucapkan. Kata beliau. Sekarang pun boleh diucapkan. Nanti boleh kepada syarah salah satu usul punya sahabat Aman Jami rahimahullah taala. Bahasa kata maka Rasulullah diam. Ketika para sahabat mengatakan Allah Rasul alam setelah jawaban jawaban terhadap pertanyaan Nabi ayyusarin hadza bulan apa ini mereka bilang Allah Rasulullah alam maka Rasulullah pun diam hatta dhananna sampai kami punya anggapan annahu bahwasanya beliau isammihi bi akan menamai bulan ini dengan selain namanya qala alaisa hadzal hajjah nah bukankah Alaysa hadha syahru dal hajja? Alaysa hadha dal hajja? Bukankah ini adalah dul hajja? Nah, ternyata apa? Tidak dirubah nama namanya. Kulna bala. Kami katakan bala. Naam. Wahai Rasulullah. Kala. Ayu baladin hadha. Ini negeri apa? Kulna Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Rasul pun diam kata hatta dhananna annahu sayusammihi bi ismihi. Sehingga kami mengira bahwasanya Nabi akan menamai bulan ini eh, menamai negeri dengan negeri dengan nama yang lain. Qala alaisal baldat alaisal baladu alaisa hadzal balad baldata yakni sudah ma'ruf. Bukankah ini adalah negeri yang sudah dikenal? Ya kan? Makkah Kulna bala. Qala fa ayyu yawmin hadha? Maka ini hari apa? Kulna maka mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Maka Rasul pun diam. Hatta dhananna sehingga kami memiliki perkiraan sungguhnya beliau akan menamai dengan selain namanya. Qala alaisa al yawmu yawman nahar. Bukankah hari ini adalah hari nahar, hari menyembelih? Kulna bala. Kami mengatakan iya. Kala fa inna dima'akum wa amwalakum. Nah, inilah yang Rasulullah ingin sampaikan. Inti pertanyaan tadi adalah ingin yang beliau sampaikan adalah fa inna dima'akum wa amwalakum. Jadi mukadimah panjang tadi itu untuk menekankan bahwasanya darah kalian dan harta kalian itu adalah memiliki kehormatan yang sangat besar sebagaimana kehormatan dul Qa'dah, dul Hijjah, wal Muharram dan kehormatan apa? Belda al Makkah al Mukarrama dan baratul Haram. Tanah haram. Memiliki beberapa kekhususan, memiliki keistimewaan. Demikian juga darah kalian dan harta-harta kalian nggak boleh diremehkan nggak boleh ditanggapi seenaknya tentang darah dan tentang hartanya orang lain Qala Muhammadun yani Muhammad tadi gurunya Ayub, sana Ayub an Muhammad an ibni Abi Bakro, an Abi Bakro. berkata Muhammad Muhammad adalah gurunya Ayub tadi wahsibuhu qala wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi saharikum hadha wahsibuhu dan aku punya perkiraan bahwasanya beliau mengatakan wa aradakum kehormatan kalian haram atas kalian seperti darah dan harta kalian ka hurmati yaumikum hadha seperti ya kan kemuliaannya hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya tentang harta, tentang darah, tentang kehormatan adalah sangat besar nilainya. Maka harus di benar-benar dijaga. Nggak boleh meremehkan kehormatan orang lain, nggak boleh meremehkan bertindak semaumunya tentang harta dan darahnya orang lain. Apa itu? Nah. Wasatalqauna rabbakum. Nah, ini yang akan jadikan syahid dan kalian akan ketemu dengan Rabb kalian. Nah, di sini Fasaltalqaun narab rabbakum, orang-orang mukmin akan melihat Allah dalam liqa ini, ketemu. Fais'alukum an amalikum, maka Allah akan tanya kepada kalian tentang amalan-amalan kalian. Ini perkara besar. Kenapa? Karena yang menanyakan kepada kita tentang orang kita adalah pencipta kita. Lebih-lebih lagi banyak sekali ayat yang menegaskan dan ada yang menegaskan bahwasanya semua yang akan bersaksi. Kulit-kulit kita, tempat-tempat kita berbuat, beramal akan bersaksi. Kita nggak bisa mengelak. Ini menunjukkan kita harus benar-benar memiliki kewaspadaan dan ketelitian harus benar-benar memiliki keadaan yang diperhitungkan matang-matang terkhusus masalah akidah masalah al-ibadah dan yang lainnya dalam semua urusan agama ala fala tarji'u ba'di dullalan dullal sama dari kata dolun Jamannya apa dullal Ala ketahuilah. Maka janganlah kalian kembali setelahku dalam keadaan mereka kalian dulal sesat. Tafsirnya ya deribu ba'dukum riqaba din. Sebagian kalian memenggal, menyabet lehernya sebagian yang lain. Jangan. Setelah aku meninggal jangan kalian lakukan itu. eh, Ya yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Inilah yang dikatakan dulal. Satu di antara kalian saling penggal memenggal. Sebagian di antara kalian saling menggal memenggal, menggal yang lain dengan yang sebagian yang lain, ya ini apa? Riqaba apa? Leher-leher sebagian yang lain saling penggal memenggal. Jangan. Karena itu termasuk kesesatan. Sebelum adalah kufron <clears throat> Ala bala tarju ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. <clears throat> Ala ba, ala liyub ligi liyub ligi itu al ghaiba. Ala ketahuilah supaya yang hadir ini menyampaikan kepada yang gaib. Nah. Kalimat ini sering dipakai oleh Syekh Mukbil Allah taala dalam beberapa kitab beliau Fal yuballighis syahidu al-ghaib. Apa yang beliau ucapkan di daras-daras beliau, di majelis-majelis beliau sering disisipi dengan kalimat liballighis syahid al-ghaib supaya yang hadir menyampaikan kepada yang gaib. Ini perkara syar'i, bukan sembunyi-sembunyi. Perkara yang hak Mudah-mudahan sampai kepada yang lain bahkan sebagian malaikat mungkin menyampaikan kepada yang lain. Fala alla ba'da man yablughu ay yakuna aw'a aw ism tafdil. Aw ism tafdil. Fala apa mana Allah di situ? Hmm? Fala Allah? Hmm? Mudah-mudahan sebagian yang menyampaikan ayakuna au alahu min ba'din man sami'ahu. Mudah-mudahan yang menyampaikan akan berani lebih awal lebih paham. al mana afham. Wa'i. Wa'ayai. Wa'ayai. Fi'il nomornya apa? I. Nah, itu bako ya ki. Ki. Nah, Maka ya ki. Ki. Keptok satu itu, keptok. I entok stok ain <clears throat> Mudah-mudahan yang menyampaikan akan lebih paham dari apa yang eh? apa? Pada alam ba'daman ya beluguhu, Aywa, saya juga. Ayakuna au alahu min ba'diman sami sami'ahu. Jazakallah khair. Mudah-mudahan orang yang sampai kepadanya khabar ini lebih paham kepada apa yang ia dengar tadi daripada sebagian yang mendengarkannya. Taib, jaga karena memang demikian. Fakana Muhammad jadi Muhammad tadi, sahnya Ayub. Idza dzakarahu qala sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Maka adalah Muhammad apabila menyebutkan hadis ini, beliau berkata, ma benar Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Sedekah Nabi Maha benar. Maha benar Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ala hal balagtu, ala hal balagtu." Lah inilah. Ketahuilah apakah aku telah menyampaikan, apakah aku telah menyampaikan. Nah. Jadi kita pun seperti itu. Bicara yang terkait dalam masalah hukum syar'i yang benar, tahdir terhadap bid'ah dan kufur dan khurafat, mudah-mudahan yang lain menyampaikan pada yang lain. Nah, mudah-mudahan yang mendengarkan menyampaikan pada yang tidak mendengarkan. Hmm. Maka seandainya ada yang menulis dari kalangan para jasus, atau jasus mata-mata ditulis di media masa, iya kalau punya uang kita bayari Aduh. <clears throat> Tapi berkata saya bin Bas rahimahullah taala, "Hadza syahid kauluhu fasatalqawna rabbakum." Syahid apa mana syahid sebagai saksi dari hadis ini untuk judul yang telah kita lewati wujuh yaumayyidin idin nadhira ila rabbiya nadhira. Syahidnya adalah satal kauna rabbakum. Kalian akan ketemu rob kalian. Syahid min zikriha sebagai bukti dan syahid dari penyebutan ya kan? Lafat hadis ini ataupun kalimat ini adalah fasatal kauna rabbakum. Kalian dan kalian akan ketemu rob kalian. Coba bayangkan. Inilah keyakinan yang benar-benar yang harus di yakin dan tertancap dalam hatinya seorang mukmin. Bukan seorang mukmin ini asal cuek acu Menyampaikan kekufuran, meyakini kekufuran, mendakwakan kekufuran, dikiranya nanti gak akan ketemu dengan Allah. Enak saja. Hmm. Tapi ini perkara besar, kalian akan ketemu dengan Allah. Apa yang menjadi resiko di sana Bayas alukum an a'malikum. Maka Allah akan tanya kepada kalian tentang amalan-amalan kalian. Bagaimana seorang yang sekarang ini mempromosikan kekufuran, bid'ah, khurafat, fanatik, ya, diperjuangkan. maasi diperjuangkan. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah al-afiyah. Wa hadha minhu alaihi salatu wassalam tambihun lahum ayyatayakkanu hadal amra wa yaqiluhu. Wa hadha minhu. Hadha tadi kalimat tadi sepanjang tadi telah kita baca. Di antaranya adalah satalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Dari beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tambih sebagai bentuk tambih perhatian warning gitu eh? apa warning apa peringatan perhatian nah itu Taib. Taib. Perhatikan. Tambihun lam sebagai tambih, bentuk perhatian untuk mereka. Apa yang harus mereka yakini? Nah, apa yang mereka harus pahami? Walihada karraruhu alaihim ayu syahrin hadha, ayu baladin hadha, ayu yaumin hadha. Sebagai tambah, sebagai bentuk perhatian untuk mereka, supaya mereka itu benar-benar memiliki tayakun, keyakinan, tentang perkara ini dan mereka yakilu dan paham. Dan tentunya para sahabat radhiyallahu anhum benar-benar apa yang mereka dengar mereka pahami. Konsekuensinya adalah mereka memiliki persiapan yang kuat untuk menghadapi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala fayasalulkum an a'malikum. Bukan kemudian ngaku la ilaha illallah Allah bisa bisa, apa? Demokrasi, demokrasi, suro, kerati bentuk surah katanya. Kiai Haji Fulan. Hmm. Nanti dipampang gambarnya. Nah, dipajang kopiannya. Ada lagi jilbabnya. Ya kan? Dikiranya itu sudah sebagai apa? Waliyun min awliyaillah. Nggak tahu bahwasanya dia adalah wali dari wali-walinya setan, walinya iblis. Nah, Baik. Walihada karrorohu maka dikarenakan inilah beliau SAW mengulangi karrorohu mengulangi atas mereka kalimat tadi ayu syahrin hadha, ayu baladin hadha, ayu yaumin hadha. Bulan apa ini? Bulan apa? Negeri apa ini? Dan ini hari apa? Benar-benar hari besar negara apa negeri yang besar artinya apa? Nilainya tinggi, kehormatannya besar yantabihu li hadzal amr al azim wa yaqiluhu wa yanquluhu anhu wa yuballighuhu alaihi salatu wassalam anhu alaihi salatu wassalam begitu supaya mereka yantabihu mengambil perhatian untuk perkara yang besar ini dan mereka memahaminya dan menukilkannya dari beliau alaihi salatu wassalam dan menyampaikannya dan ini bentuk pengamalan apa yang Rasulullah hal ala ala hal balaktu ala hal balaktu. Mudah-mudahan ini juga sebagai bentuk yang ikhlas. Diberi rezeki ikhlas oleh Allah hati-hati kita. Dalam rangka menukilkan kalimat-kalimat beliau ini dalam majelis yang mulia ini. Sebagai bekal nanti untuk memudahkan jawaban atas pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita. Mada kuntum tak butun wa mada ajabtumul mursalin. Dua pertanyaan. Masing-masing nanti manusia akan ditanya, "Madza kuntum ta'budun wa madza atabtumul mursalin?" Apa yang kalian dulu ibadahi dan bagaimana tak sambutanmu terhadap para utusan Allah? Hmm. Ternyata apa? Dari utusan Allah kita ramu, kita tarkib, kita susun dengan apa? Wahyu dari Josbus. turut demokrasi. Nah, <clears throat> waspada <clears throat> wa anna dima'an nas wa dima'al muslimin wa amwalahum yakni wal ma'sumin wa aradhum alaihim haramun ka hurmati al haram wa ka hurmati dil hijjah dil hajjah as-syahr al haram dan sungguh darahnya kaum muslimin darahnya al ma'sumin itu Maksumin ini kaum muslimin dan juga muahadin. Darahnya manusia, darahnya kaum muslimin dan harta-harta mereka, yakni orang-orang yang maksum. Orang yang maksum dalam ismatul Islam. Orang yang terjaga dengan penjagaan Islam diantaranya adalah kaum muslimin dan muahad, walaupun kafir. Apa namanya muahad? Dalam per perjanjian, keamanan alaihim haramun haram atas mereka untuk ditumpahkan seperti haramnya Makkah al-haram tanah al-haram dan eh, seperti haramnya dil Hijjah atau dil Hijjah bulan haram maka hormati yaumin nahar fi syahri dil Hijjah wa huwa yaumul hajjil akbar yaitu hari haji yang akbar liya'rifal muslimun azamata hadzal adil asya fattaquha wa yahdharuha supaya kaum muslimin mengetahui tentang keagungan perkara-perkara ini tadi darah, harta, kehormatan supaya mereka mengetahui tentang keagungan perkara-perkara ini sehingga mereka mewaspadainya yattaquha wa yahdharuha mengambil kewaspadaan jangan asal dengan asal apa? Asal terjang tentang darah dan harta dan kehormatan. Perhatikan ini. Nah kalau itu perhatikan kehormatan seorang Islam terkhusus ini harus benar-benar dihargai oleh kaum muslimin yang lain. Nah, Kadang banyak seorang itu dikomentari ini dan itu sementara apa? Dia lepas daripada komentar yang dia suguhkan. Ini yang harus diwaspadai. Fala yadlimun nasa fi dima'ihim wala fi amwalim wala fi a'radim. Maka janganlah mereka mendolimi manusia dalam dalam darah dan harta dan kehormatan mereka. Ini semuanya penjelasan yang harus diwaspadai. Perkara yang harus diambil pengertian Sementara kalau orang itu cuma mengandalkan perasaannya, kita kita kita mengatakan sesat, syirik, dikiranya itu udah gibah. Nah, si fulan sesat, memang sesat, ini beda. Nanti semuanya nanti jangan bicara tentang keturunan seseorang. Kalau partai nggak sesat, kemudian nggak siapa yang sesat di dunia ini? Kalau kubur nggak sesat, kemudian siapa yang sesat di dunia ini? Hah? Kalau muqallidun muta'assifun bukan sesat, kemudian siapa yang sesat di dunia ini? Yang menyebarkan kemaksiatan terang-terangan kalau itu bukan orang yang wajib dikomentari, kemudian kita komentari siapa? Nanti kalau orang sedang karena menggunakan perasaannya itu semuanya nanti ditutupi. Inna amwalakum wa aradakum haram, hurmatu yaumikum Bukan pada tempatnya. Faqala wahsibuhu qala kala Muhammad wahsibuhu qala wa aradukum hakada ja'a riwayah. Wa aradakum hakadha untuk tambih. Kaf untuk tasbih, za ini isim isyarah. Jadi kita harus harus mengambil perhatian bahwasanya ada datang dalam riwayat seperti ini wa aradukum Wa ja'a riwayah al-ukhra bil jazm inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum bukan pakai wa ahsibuhu. Ah. Ahsibu ini kukira. Tapi di sana ada riwayat yang jazm apa jazm? Pasti, bukan pakai ahsibu inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum haramun kahurmati yaumikum Begitu. Perhatikan, jangan ngantuk. Mas Hasan. Nah, polpennya dipegang, tulis. Nanti untuk sanggup ya kan? Ini mbah, oleh-olehnya dari Lamongan gitu. Tadi kan? Jadi apa mana jazm? Pasti. Di sana ada riwayat bukan wahsi buhu kukira. Tapi riwayat yang lain dan riwayat yang pasti. Wajah fi riwayatil ukhra bil jazmi. Jazama ya jazimu jazman pasti. Kalau dalam istilah nahwu mananya apa? Su sukun atau membuang harful illah atau membuang nun. Nah, itu kalau dalam istilah nahwu. Seperti dalam istilah nahwu mudhari mana ya, Pak? mana mudhari? Hal dan akan datang. Antum pemuda mudhari. Menurut istilah nahwu. Pemuda hari dan akan datang nah, mudah masa depan. Pemuda-muda sabun mudorek. Nah, pemuda hari dan masa depan. Itulah nahwu. Taib. Adapun di sini makna jazm adalah pasti. Dalam riwayat pasti bukan pakai ahsibuhu. Ya kan? Kukira, bukan, tapi pakai pasti, sungguh. Darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian semuanya haram atas kalian, nggak boleh kalian menerjang darah dan harta dan kehormatan semau-mau kalian. Harus dengan dalil yang syar'i. Seperti kita katakan demokrati sesat. Nah, itu dalil syar'i. Simpulan demokrati bukan salafi itu namanya karena dalil syar'i. Bukan sunni. Nah, kuburi bukan muahid, penyebab kuburan. Nah, itu bukan dalil syar'i. Musyrik. Nah. Fisahihain datangnya. Riwayat yang jazm. Bil jazm fisalas Fisalasi hadil asya dalam tiga perkara ini dima wal amwal wal arad. Dalam sahih ini pakai riwayat jazm. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum. Dima wal amwal wal arad wal wajib al hadaru minat ta'addi al hadis salas. Maka yang wajib al hadaru apa? Waspada dari taati dari madzalimi lancang dari tiga perkara ini atas tiga perkara ini A'dhamuha. Tiga perkara yang paling besar adalah dam. Darah. Dam jamaknya dima. Baru kemudian harta. Baru kemudian al art kehormatan nas allah al-afiyah. Ya kan? Maka nah, orang itu, orang mereka bilang Abu Mas'ud takfiri takfiri, ini kehormatan. Asal bunyi. Nah. nah. Maka oleh perhatikan itu. Siapa yang kita uh, kafirkan tanpa hak? Siapa? Tunjukkan mereka kalau mau bisa bunyi. Khoriji katanya. Hmm. Ya kan? Keras katanya. Itu juga dusta. Kita ini bukan keras, tapi apa? Lin. Mana keras? Kita ini apa? Tasahul, banyak tasahul daripada tuduhan keras. Kalau tasol benar. Nah itu. Soal riwayatun wabsaruk, wabsarukum, Absar zaman dari kata apa? Oh, absar itu. pesak apa? Kulit. Dulu. Jadi kulit-kulit kalian juga haram. nggak boleh kamu nyakar orang lain tanpa hak. bom. Nah, tidak boleh kamu mencakar orang lain dengan jarimu, dengan aritmu, dengan pakumu, tanpa haknya nggak boleh. Wa haramun ahurmati ya yaumikum hadha. Nah. Apa itu? Tiba-tiba kamu akan mencakar orang, kawan-kawan kamu kamu cakar, kamu cakar, kerawuk gini, cakar, robek kulitnya ini adalah haram. Nah, kecuali kisos baru mungkin boleh. Sudah tetap pada tempatnya. Saat riwayatun wa absarakum sahihatun. Riwayat yang sahih juga al absar al jilid yakni yaitu jilid. Ini ku kulit. Jadi sahihnya adalah tadi apa? Satalkauna rabbakum. Ini adalah hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam judul wujud Yawma Idin Nadira Ila Rabbiha Nadira <clears throat> Datang riwayat wa absarakum wa aradakum ini sahiha wal absar al jilb al julud kulit-kulit yaitu kulit senyak yakni karena ini kaset jadi gini al jilb yakni Caranya yakni al jirbir. Bagaimana Paham ya, Itu tadi ada yang terakhir yang kita lewati dalam judul yang dibangun Imam Bukhari tentang liko. Liko ada dua? Liko. Ya kan? Mana yang lebih umum? Rukyah atau berliko? Gimana Amin Mus'ad? Liko apa lebih? Nah? Lebih umum. Riko aku khusus. Nah, tadi tersinggung kok lebih umum, rukyat itu khusus. Kalau leko ketemu mukmin dan kafir ketemu dengan Allah, tapi rukyat khusus bagi orang-orang yang beriman. Ini telah lewat. Jadi kalam yang ringkas ini dari kalam saya bin Bas, ini sepatutnya kita ingat sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita menukilkan kalamnya seorang alim yang dia yang beliau adalah hujjah. Ada bab baru bab fi qaulillahi ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Insyaallah akan kita baca pada waktu yang datang dan kita anggap cukup walhamdulillahil alamin. Tafadhalu.